Sehingga mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada keterangan, mengeluarkan kita dari kesesatan menuju hidayah atau petunjuk. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini akan memberikan hidayah, petunjuk bagi kita, cahaya bagi kita agar hidup kita tersinari dengan ilmu agama sehingga kita akan benar langkah langkah kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam Hadis ini terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin dan kitab yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan Ilmu itu seperti air hujan. Seperti apa? Air hujan. Dengan Allah turunkan air hujan, maka Allah hidupkan kembali sawah ladang yang gersang, bumi yang telah mati. Allah hidupkan kembali dengan Allah turunkan air hujan. Rasul mengatakan inna mathala ma ba'athani Allah bihi kamathali ghaithin asaba ardhan Sesungguhnya penggambaran atau perumpamaan ajaran yang aku bawa bimbingan keyakinan syariat ilmu yang aku bawa itu seperti penggambarannya seperti air hujan asaba ardon yang mengenai bumi ini. Jadi kita ini kaum muslimin bagaikan seperti apa? Buminya. Yang mana mudah-mudahan dengan Allah turunkan hujan ke bumi ini, buminya kembali menjadi subur, mengeluarkan yang mutul kala wal ushbul kathir, hijau-hijauan, rumput-rumputan, dedaunan, pohon yang bermanfaat bagi manusia, hewan ternak dan yang lainnya. Demikian pula mudah-mudahan dengan kita telabul ilmi, hati kita pun subur. Hati kita, hati kita pun menumbuhkan iman dan takwa dalam hati kita senang beribadah, gemar beramal saleh. Itulah tumbuhan-tumbuhan yang akan tumbuh pada hati yang terhujani oleh ilmu agama. enggak nek pun nonton tiang komo tenate ngaji, hati ini pun gersang, Pak. Ngertos gersang, Pak. Kering krontang. Ngelungka. Ngerti ngelungka? Nopo ngelungka Pak? Meletak, Saking garinge Sing urip nopo Suket ora urip, Pak. Nek ngantekan sanes ketiga dawa, ke sepuluh dawa mungkin, Pak. Boten gur tiga tok. Nah, ketiga ini kan musim ya. Ketiga panjang, kemarau panjang sampai tujuh delapan bulan. Sumur sat nopo malek sawah. Lah begitulah manusia ketika mereka tidak tolak bulilmi pun gersang sing medal nggih dosa. Yang muncul dari orang yang hatinya gersang niku napa? Maksiat. Ngibadah boten atuh saking ibadah boten ketinggal yang niku tiyang muslim. Amargi napa? Ketone ora tau wudu wonge. Agamane tanggeh ngakune Islam ning raine ketone kok ora tau wudu maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis salim kita pada malam hari ini menambahkan iman kita, menambahkan takwa kita, mendasari amal saleh dan mendorong kita untuk gemar beramal ibadah dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha dan rahmah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca kitab Arba'in Nawawiyah dengan syarahnya Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Kalau dilihat dari kitabnya kandel Pak. Kandel modern lumayan tebal. Nah. Tapi kita tidak baca dari awal, tidak baca pula banyak yang kita baca, tetapi kita menukil ukilan-ukilan yang singkat dari Al-Imam Ibn Rajab agar kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor ke-41. 41, Pak. Kenapa tidak dari awal? Ya, namanya saja kajian tematik. Bisa awal, tengah, buri, paling keri dia bisa Pak. Nah, terus nanti ada sebuah kisah kita ngaji di Gunung Karang sudah tamat Arba'in Nawawiyah. Sebab sing diwaca terakhir dakwah. Hmm. Hadis yang ke-41. Ana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya keinginannya, seleranya mengikuti ajaran yang aku bawa. Riwayat ini akan kita baca keterangan demi keterangan di masjid ini insyaallah pada pertemuan malam hari ini. Riwayatnya pendek. La yu'minu ahadukum tidaklah seorang di antara kalian wahai manusia beriman hatta yakuna hawahu sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran yang dibawa olehku yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat ini kaum muslimin dalam pembahasan sanatnya monggo maju mohon pak maju mohon ya Riwayat ini pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan sanatnya. Sanat riwayat ini dikatakan oleh beliau kalau Syekh rahimahullah hadithun hasanun sahih rawainahu fi al hujjah bisnadin sahih Setelah dikaji riwayat ini wa kaum muslimin yang kesimpulannya dalam sanadnya terdapat pembahasan fihi maqal ada yang melemahkan riwayat ini tetapi maknanya sahih. Kesimpulan yang disebutkan Syekh Saleh Fauzan dalam kitab beliau mulakhas Kitab Tauhid bahwa hadis ini dalam syaratnya ada kelemahannya tetapi maknanya sudah barang tentu pasti sahih. Bisa dipahami hadirin? Panjang lebar disebutkan Imam Ibn Rajab dalam kitab ini tentang sanatnya yang kesimpulannya makna riwayat ini adalah sahih. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan baca satu persatu keterangan demi keterangan dari Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Jamil Ulum Al-Hikam. Qala Syekh, beliau mengatakan, وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعا أو تابعة لما جاء به الرسول من الأوامر والنواهي وغيره وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه Seorang kata beliau, dalam hadis ini disebutkan, siapapun dia orangnya, tidak akan menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya sampai hawa nafsu dia, keinginannya, seleranya, pilihannya itu sesuai dengan ajaran Nabi yang berupa perintah dan yang berupa larangan dan berupa tentang berita-berita alam gaib ataupun perkara akhlak dan yang lainnya. Ini harus dicamkan oleh kaum muslimin. Kita kalau ditanya jenengan kepengen beriman atau tidak? Jawabannya apa, Pak? kepengin kepengin dados yang singkan apa? mukmin. Perhatikan pembahasan ini. Kita ini tidak akan menjadi seorang mukmin yang imannya sempurna kalau kita masih memilih sesuatu yang di luar syariat. Kalau selera kita ini bertentangan dengan ajaran Nabi, ini tidak beriman dengan iman yang sempurna. Bahkan bisa sampai keluar dari iman. Tergantung perkara yang berbenturan dengan ajaran Nabi. Seiring dengan dia tidak suka dengan sunnah dan dia menyelisihi, maka seiring dengan itu imannya berkurang. Kalau dalam perkara dosa, dosa-dosa besar, kok dia tetap menyenanginya, walaupun dia meyakini itu dosa, tetap dia lakukan. Ini berarti apa? hawa nafsunya tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Dia menyimpang, menyelisihi sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Tetapi kalau sampai tingkatan saya menyenangi dosa ini, walaupun dosa saya tetap menyenanginya dan saya menghalalkannya, maka ini sudah tingkatannya menghalalkan yang haram. Ini lebih besar lagi Bahkan bisa sampai dia mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Bisa dipahami hadirin? Sehingga orang yang mukmin apabila ada dua pilihan A dan B. Kaidah yang tadi kita baca di atas menjadi dasar kita ada pilihan A apa milih B? Bagaimana kita kaum muslimin dalam menentukan langkah kita milih A atau milih B? Hadis ini pajakannya. Mana di antara dua pilihan tersebut sing A apa sing B yang sesuai dengan tuntunan Nabi? Itu adalah pilihanku. Itu adalah kesukaanku. Itu adalah hal yang harus aku ikuti. Diteliti sing A kaya kie, sing B kaya kae. Coba, aku tesi bingung. Tanyakan dulu kepada alul ilmi, jangan gegabah. Ketone kie lo, lo kok ketone urusan agama, ampun pak. Ngau perasaan kayak ketone sing main, aja aja ke malah sing batil. Tanyakan dulu kepada alul ilmi, fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Ta Tanyalah kepada ahlu zikri, yakni para ulama atau orang yang memiliki ilmu jikalau kalian tidak memiliki ilmunya, tanyakan. Setelah ditanyakan didapati dalil hujah bahwa si A ini atau pendapat si A ini atau pilihan A ini lah yang sesuai dengan bimbingan Nabi pegangi itu jadikan itu sebagai agamamu jadikan itu sebagai pilihanmu cocoklah kamu dengan A ini karena ini yang sesuai dengan sunnah. Adapun si B ini enggak ada dasarnya perbuatan B ini tidak ada di zaman Nabi maka bukan bagian dari sunnah Nabi saya tidak akan lakukan saya tidak akan mengerjakannya dan akan meninggalkannya karena apa? karena hal itu tidak ada dari bimbingan Nabi begitulah penerapan riwayat ini saya akan sebutkan ucapan al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang terdapat dalam kitab Fatawa Al-Kubro. Fatawa Al-Kubro dinukilkan dalam kitab Lamduril Mansur. Beliau mengatakan seorang mukmin apabila dia memandang sesuatu yang lebih dekat dengan bimbingan Allah, lebih sesuai dengan bimbingan Rasul, maka seorang mukmin itu harus mengikuti yang tersebut. Bagi dia berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain dikarenakan demi mengikuti yang lebih dekat dengan syariat ini mendapatkan pahala dan itulah yang wajib. Bahkan kan dalam perihal pembahasan tentang mazhab. Ada seorang yang dalam sebuah perkara memegangi mazhab syafi'i. Kemudian setelah dia kaji, setelah dia tambah ilmu pengetahuan, ternyata yang dia dapati pendapatnya Imam Malik lebih dekat, lebih sesuai dengan sunnah, maka dia pun berpindah kepada madhabnya atau pendapatnya Imam Malik. Yang seperti ini bukan aib, bahkan wajib dia mendapatkan pahala karena itu. Atau tadinya dia dalam perkara fikih umpamanya ada dua pendapat di antara para ulama ahlu sunnah. Beda pendapat antara Syekh Albani dengan Syekh Bimbaz umpamanya. Bagaimana nih? Saya dari dulu dalam perkara fikih mengikuti Syalbani. Tapi dalam perkara ini coba ilmi dulu, jangan tergesa-gesa. Belajar dulu, kaji dulu ilmunya. Pundi ingkang langkung dekat dengan Nabi lebih sesuai dengan Rasul itu yang diikuti. Dikaji, dikaji, dikaji, ditelaah, diteliti, diteliti, didapati. Umpamanya pendapatnya Syekh bin Bas lebih kuat, maka kita berpindah dari mengikuti pendapatnya Syekh Albani dalam satu perkara tersebut berpindah kepada pendapatnya Syekh bin Bas dalam perkara tersebut dikarenakan hujannya Syekh bin Bas lebih kuat. Ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Kenapa? Tuntutan agar kita cocok dengan ajaran Nabi Ali Shallallahu Wasallam. La yu'minu ahadukum tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya sesuai dengan ajaran yang aku bawa. Bisa dipahami hadirin? Saya sebutkan teks Arabnya kalimat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan, "Wa amma idza kana intiqaluhu min madhhabin ila madhhabin li amri dini" Apabila seseorang berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain. Li amri dini karena demi mengikuti ajaran agama ini. Urusannya adalah mengikuti agama. Akhirnya dia berpindah dari madhab ke madhab yang lain. Mislu contohnya. Yatabayyana lahu rujhanu qawlin ala qawlin. Fayarji'u فيتبع الذي أنه يرى أنه ila Allahi wa rasulih, Fahuwa musabun ala dhalik. Perhatikan kalimat ini. Contoh. Seseorang tadinya mengikuti pendapat si fulan. Seseorang ulama tertentu. Ternyata dengan tambahnya ilmu agama, dengan bertambahnya talabul ilmi, jelaslah bagi dia kali ini ri, uh, ucapan ulama yang lain lebih rajih ucapannya ulama yang lain lebih kuat daripada pendapat ulama yang kemarin dia pegangi. Fayarji'u maka akhirnya dia mengambil keputusan untuk merujuk kepada pendapat yang lebih akrab ilallahi wa rasulih lebih dekat dengan ajaran Allah lebih sesuai dengan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wasalam dalam hal ini kaum muslimin, fahuwa muthabun ala dhalik. Maka orang ini mendapatkan pahala akan perbuatannya tadi di atas. Berpindahnya dia dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Berpindahnya dia dari satu madhab kepada madhab yang lain. Tatkala hal itu didasari karena apa? Lebih mencari mana yang rajih lebih mencari mana yang kuat, lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, itu yang dipegangi olehnya. Dengan dasar inilah dia akan mewujudkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'a lima bihi. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya mengikuti ajarannya aku bahwa bisa dipahami hadirin? Ini dalam rangka ittiba'u Rasul, mengikuti Rasul. Sehingga dalam agama kita ini tidak ada pengkultusan terhadap seorang tokoh pun, tidak ada fanatik ta'assub terhadap seorang tokoh pun. Tetapi dalam agama kita ini setiap kita dituntut untuk mencari mana yang lebih kuat Mana yang lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, itulah yang harus diikuti. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ini dalam perkara apa tadi? Pendapat yang sama-sama muncul dari ulama ahlu sunnah. Ada yang rajih, ada yang merjuh. Rajih itu adalah kokoh atau kuat. Merjuh itu yang lemah. Ada yang kawi, ada yang daif ini ya, pendapat. Nah, dalam hal ini jangan mencari pendapat mana sing paling kepenak dan nah, ngati, Pak. Bukan dia kepenak dek lu. Kepenak keberisi paling ringan, Orang apa-apa salah apa-apa eh, bukan itu yang dicari. Yang dicari oleh kita adalah mana yang lebih sesuai dengan bimbingan Nabi, mencocoki ajaran Nabi, itu yang harus kita ikuti. Apalagi dalam perihal yang lebih besar dari itu. Ini sunnah, ini bid'ah. Oh, lebih lagi. Nanti akan disebutkan oleh ah, Al-Imam Ibn Rajab. Seorang mukmin memiliki otomatis. Otomatis yang sudah disetel secara iman. Melihat ini sunnah, ini bid'ah. Secara otomatis lebih mencintai sunnah daripada bid'ah. Bahkan dia membenci yang bid'ah. Otomatis itu. Pak. Ada pilihan tauhid kok dibandingkan dengan syirik. Oh ya langsung otomatis Pak. Memegang yang tauhid dan meninggalkan yang apa? Syirik. Itulah dia kaum muslimin. Tapi yang menjadi problem bagi kita kaum muslimin berkaitan dengan maksiat dan dosa. Ada pilihan taat kepada Allah, ada pilihan godaan setan dosa milih sing di pak eh? milih sing di halo orang sing jawab milih sing di ya milih sing taat hurung tentu pak pengen ta, ya taat begitu ada godaan maksiat aduh apa temen ya kewong wetun ayu temen jan menggoda iman Arab ora dideleng nang arepe. Ya, dideleng dosa milih di dalam keadaan seperti itu, Pak. Ya milih taat aja deleng, ning matane bukak baik. Seorang yang mukmin imannya sempurnakan, kalahkan hawa nafsunya. Disinilah mengapa ada kalimat hawa nafsu. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Terus bisikan dosa ditinggalkan, ditepis, ditolak walaupun ya jane kepengin. Yang namanya dosa itu kepenginan apa Pak? Jiwa kita inna nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia lebih suka mengajak kepada kemaksiatan ya jane kepengin wong lanang ya kepengin dosa kiye dosa kae tapi lawang dosa jangan diinginkan stop berhenti tobatan nasuha tinggalkan itu wajib bagi kita mengikuti yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibahami hadirin mas, Jumas Mergimas Tesiomber mriki. Nah, kan kalau nunggu sakit selonjor. Selonjor mau napa, bang Gratis. Enggak ada yang larang. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an. Begitulah seharusnya setiap kita. Kita baca kembali ucapan beliau. Waqad warada fil Qur'an bimithli hadza. Sungguh telah ada dalam Al-Qur'an beberapa pembahasan seperti itu. Di antaranya dalam surat An-Nisa dan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat ini. Maka tidaklah demi Allah, tidaklah kalimatnya di situ ada fasilah bukan maka tidaklah demi Allah bukan seperti itu. Fala maka tidaklah wa rabbika demi Rabbmu la yu'minun mereka itu tidak akan beriman hatta yuhakkimuka sampai mereka menjadikanmu sebagai pemutus dalam segala problematika yang terjadi pada mereka. Sampai mereka berhukum dengan hukummu, mengikuti ajaranmu, dan menerimanya tanpa merasa berat. Ini seorang mukmin. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa subhanah man kariha ma ahabbahu Allah Allah Subhanahu wa taala mencela menghardik orang-orang yang malah justru kecintaannya itu, kesukaannya itu yang bertentangan dengan ajarannya Nabi. Nabi mengajarkan seperti ini, dia malah cintanya yang berlawanan kebalik-balik. Yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang malah dilakukan. Yang disyariatkan, yang disunahkan dibenci sama dia, bahkan yang tidak disyariatkan disukai oleh dia. Ini kebalik-balik, Pak. Maksud kebalik-balik kalau orang mukmin itu hawa nafsunya, seleranya harus mengikuti Nabi. Kali ini ada pihak-pihak yang kebalik. Hawa nafsunya mengikuti yang tidak disyariatkan. Bahkan yang disyariatkan dibenci olehnya. Oh, ini ah, ah, pelanggaran besar. Dan ini asal. Hmm. Ini bagaimana? Oh mati sendiri. Kepencet pak. kaum muslimin rahim inilah yang mendasari semua penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Ini dia yang mendasari dan ini pokok pembahasan kita. Mengapa orang itu maksiat? Kayak nopo pak? Amargi dia lebih mencintai dosa daripada ketatan. Kenapa ada orang kok musyrik? Karena dia lebih mencintai, menyukai kesyirikan daripada tauhid. Kenapa dia kok menjadi alul bid'ah? Karena dia lebih mengedepankan kecintanya kepada bid'ah daripada yang disunahkan oleh Nabi. Ini dasar semua penyimpangan yang ada. Ini dia. Ini dasar penyimpangan. Semua penyimpangan yang ada dalam agama ini dilakukan oleh seseorang gara-gara hal ini. Hal ini apa Pak? Hal ini yakni hawa nafsunya tidak sesuai dengan bimbingan Nabi. Bahkan hawa nafsunya mencintai hal-hal yang bertentangan dengan Nabi. Maka janganlah kita menjadi orang seperti itu. Ya, kita baca keterangan beliau. Disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekafiran. Ya. Allah berfirman, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Mereka kafir keluar dari Islam itu dikarenakan mereka karihu ma anzalallah. Mereka membenci syariat ajaran yang Allah turunkan. ahbata amalahum. Maka Allah hapus amalan-amalannya mereka. Kaum muslimin, tafsir ayat ini dijelaskan oleh para ulama adalah orang ini tadinya muslim, mukmin, al tauhid, amalannya diterima oleh Allah. Tapi kemudian ketika dia membenci ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya dan dibimbing oleh nabi kepada umat ini, yakni dinul Islam atau bagian dari agama Islam, dia membencinya, Hal ini mengeluarkan dia dari Islam. Amalan yang tadinya sudah diterima dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang total kebaikan yang dulu pernah dia kerjakan. Amar ginopo membenci ajaran yang Allah turunkan. Inilah kaum muslimin hati-hati. Nek wonten amalan ingkang sunnah amalan ingkang diajarankan oleh Nabi alaihi wasallam ning dereng saged ngelampai niku ampun ngantos-ngantos aku sengit lu mengsunah kie kenapa aku nurung bisa ngamalakan ya sengit jangan pak katakan ini terbaik ini sunnah Nabi ning aku jananu panjen janjan hurung bisa ngamalakan kenapa sih aku taisi seneng dosa <laughs> waduh Ya orang ngomong kayak gue sang vulgar ya tidak pak. Nining kan nek akan. Ahlu sunnah jenisnya main. Saya setuju sekali harus mengikuti sunnah. Dan ini aku nah ahlul bid'ah ya abot. Ningnya orang ngomong kayak gue pak. Hakata kaum muslimin demikianlah. Ini dasar yang paling pokok menuju kepada mengikuti Nabi dan ini pula yang kedua dasar segala bentuk penyimpangan. Kadangkala ada orang yang didakwai, dinasihati, ditegur, diajak, dibimbing untuk mengikuti sunnah. Alot banget. Ngerti alot pak? Kayak welulang garing. Ya, harus dikapak-kapak nangel. Di sayur wis bisa enak, Ya? Arab kapak nangan. Wisana lot banget. Kenapa sih? Hawa nafsunya dia. Membenci Islam. Tanpa dia sadari. Hal itu ada pada dia. Itu dia. Adapun kadar dosa dia adalah sesuai dengan kebencian dia terhadap Islam. Tidak semuanya kita serambah uya berarti kafir. Tidak, ya kaum muslimin. Ya sesuai dengan kadarnya masing-masing penyimpangan yang dia langgar, kebencian yang dia ungkapkan. Imam Ibn Rajab. Kemudian disebutkan pula dalam surat Muhammad ayat yang ke-28. Allah berfirman masih berkaitan dengan hal tadi, zalika bi'annahum ittaba'u ma Allah." Mereka itu menyimpang. Mereka itu menjadi alun nar. Dikarenakan karena mereka mengikuti hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dalika bi'annahum taba'u ma ashat Allah. Wa karihu ridwanahu. Mereka pun membenci hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Fa'ahbata amalahum. Maka Allah hapus amalan kebaikan yang dulu pernah mereka lakukan. Yang seperti ini embok tesion tentang ini kulam panjenengan. Wingi-wingi wis ngamal soleh, sholat main, puasanya bagus, ibadahnya bagus, sudah diterima, tetapi muncul hal ini pada diri kita, itu apa? Kesukaan kepada perihal yang Allah murkai, dosa, kekufuran, kesyirikan, kebidahan, jimat, maksiat, itu yang disukai dan disertai dengan kebencian terhadap yang disyariatkan. Jangan sampai itu muncul, Pak. Resikonya apa? Amalan kita akan hapus total. Na'udzubillah min zalik. Jadilah orang itu kafir keluar dari Islam pada ujung-ujungnya nantinya kalau dia tidak segera bertobat dan beristighfar. Ada apa dia membenci terhadap sunnah? Ada apa dia membenci terhadap bimbingan Nabi? Bahkan yang disukai yang lainnya. Ini kan bertolak belakang dengan prinsip iman tadi di atas. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa.